Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi allafa baina kulubil mu'minina fa asbahu binikmatihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد أفضل من قام بتأليف القلوب والتوفيق بين الشعوب حبيبنا المحبوب سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من إليه منسوب اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا اللهم يا ربنا ألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا التفرق والاختلاف فيما بيننا اللهم يا ربنا ويا الرحمن الرحيم ويا رحمن ويا رحيم ارحمنا واجعل بيننا وبين إخواننا المسلمين رحمة ومودة ومحبة اللهم يا ربنا احشرنا مع زمرة المتحبين فيك يا ربنا وارزقنا باللقاء وبرؤية حبيبنا سيدنا محمد وصرنا وحصرنا في زمرته وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد الحمد لله كمسلمين muslimin حاضرين muslimat para orang tua kami yang kami cintai, saudara-saudari kami yang kami cintai, adik-adik kami yang kami cintai, Alhamdulillah. Semoga senantiasa Allah memberikan kepada hati kita hati yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saling berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jika terjadi di, di dalam kehidupan kita satu perbedaan selagi itu bukan perbedaan yang diharamkan dalam urusan akidah maka semoga perbedaan itu akan senantiasa menjadi sesuatu yang indah akan tetapi jika dicabut hati seseorang dari hati seseorang makna kasih dan sayang tanpa ada perbedaan pun biasanya juga bermusuhan. Maka perlu kami menghadirkan dalam mukaddimah pembacaan, pembacaan kitab Hikam. Hikamnya Ibn Atta'il As-Sakandari. Kita ingin sedikit menjelaskan tentang adanya perbedaan orang di dalam merayakan hari raya Idul Adha. Karena pasti nanti di kalangan masyarakat khususnya yang jauh dari agama Allah ia akan mencibirkan mulut merendahkan bahwasanya Islam selalu begitu saja. Biarpun tidak akan kita bahas tuntas pada mukaddimah ini akan tapi esok pagi insya Allah di dalam benang merah akan kita bahas tuntas permasalahan ini. Akan tapi kesimpulannya dari permasalahan itu adalah perbedaan Idul Adha itu adalah mungkin. Dan itu karena perbedaan ulama berkenaan tentang awal masuknya awal bulan Dzulhijjah. Jadi dari sini Perbedaan awal Dhul Hijjah itu secara otomatis akan menjadikan perbedaan orang melakukan sholat idul adha. Dan ternyata di dalam hal ini ulama berbeda pendapat, menjadi dua pendapat. Yang ketiga adalah salah. Pendapat yang pertama adalah bahwasanya setiap negeri, setiap kota ini masalah awal bulan. Atau setiap negeri yang ada matlak bisa saja berbeda dengan negeri lain di dalam urusan hilalnya. Jadi kalau di Indonesia bisa dilihat hilal di hari ini belum tentu di India biasa bisa dilihat di hari ini. Jadi ini adalah sudah menjadi maklum di kalangan para ulama atau yang sering kita sebut dengan iftilaful matalik. Jadi bisa saja orang itu memulai har awal bulan itu berbeda-beda. Itu sudah menjadi umum khususnya di dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Hanya ada pendapat yang kedua bahwa selagi hilal dilihat di satu negeri, maka yang lainnya boleh mengikutinya. Ini. Yang lain boleh mengikutinya. Kalau seandainya di satu negeri itu sudah dilihat hilal, maka kita ikut berpuasa. Misalnya di India ada informasi bahwasanya masyarakat India sudah puasa esok hari. Biarpun kita tidak melihat, kita boleh mengikutinya. Biarpun di negeri kita belum melihat hilal itu. Ini berikut selain madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, yaitu termasuk madhabnya Imam Malik rahimahullah taala. Jadi madhabnya Imam Abu Hanifah juga. Kalau ada hilal dilihat di satu negeri, maka negeri yang lain pun boleh mengikutinya. Ini pendapat yang kedua. Ah yang lebih hebat, dua-duanya adalah hebat karena ini adalah kerjaannya para mujtahid, orang-orang besar. Dan ini ternyata di dalam madhab Imam Abu Hanifah sendiri, yang mereka mengatakan bahasanya, kalau di satu negeri sudah bisa dilihat hilal, maka yang lain bisa mengikuti. Ternyata di dalam urusan Idul Adha beda. Mungkin berbeda di dalam urusan Idul Adha. Jadi puasa Arafah itu bukan puasa di waktu orang wukuf. Tapi puasa Arafah itu puasa di tanggal 9 Dhul Hijjah. Jadi jadi puasa Arafah itu adalah puasa yang terjadi pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Dan wukuf di Arafah itu terjadi pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Bukan dibalik, bukan 9 Dhul Hijjah itu ikut Arafah, bukan. Jadi ibadah disunatkan kita puasa, Arafah puasa itu di tanggal 9 Dhul Hijjah. Sampai dalam riwayat satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah bahasanya Nabi Muhammad puasa Tasik Dhul Hijjah, 9 Dhul Hijjah. Jadi tanggal sembilan Dhul Hijjahnya itu yang jadi sandaran untuk ibadah. sembilan Dhul Hijjah. Nah kalau sembilan Dhul Hijjah, ya tergantung dulu tanggal satunya kapan. Jadi tanggal satunya kapan? Kalau di Indonesia ini, tanggal satunya kalau tidak salah hari Senin, tanggal delapan ya. Tanggal 8. Karena waktu hari Sabtunya itu mau melihat hilal sesuai dengan tempat yang ditentukan, saat yang ditentukan ternyata hilal belum terlihat. Karena hilal belum terlihat maka digenapilah Dzulqa'dah itu menjadi 30 hari, maka tanggal satunya dimulai hari Ahad. Ini. Jadi ada hujah untuk memulai. Jadi di Indonesia seperti itu. Kemudian kalau memang begitu nanti tanggal 9 tanggal 10 Zulhijjahnya adalah hari Rabu. 10 Zulhijjahnya. Kemudian di negeri lain seperti Saudi sudah menentukan bahwasanya Idul Adha-nya adalah hari Selasa. Karena dimulai dari Rukyatul Hilal penetapan awal Dzulhijjah yaitu hari Sabtu. Waktu itu di hari Sabtu yang didukung juga oleh hisab. Ini keputusan yang ada di sana. Artinya itu berlaku untuk negeri sana, adapun di negeri sini menurut mata Imam Syafi'i yang ikuti di sini. Kalau seandainya kita ikut yang lain bagaimana? Di dalam madhab selain madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, boleh-boleh saja akan tetapi nanti ada di saat ada perbedaan pendapat ini, yang paling tepat gimana caranya? Yang jelas, ada di dalam madhab Imam Syafi'i, kita ikut ru'yah hilal kita itu apa? Awal bulan kita itu tanggal berapa? Hari apa? Kalau sudah itu kita ikuti. Itu madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Selesai. Ada pun madhab lain, jika seandainya ada ru'yatul hilal, tanggal bulan Dhul Hijjahnya itu adalah lebih dulu misalnya, maka sepuluhnya nanti kita bisa saja ngikut negeri itu. Masalah bisa ya, masalah boleh. Jadi yang jelas masalah ini adalah masalah khilafiyah. Jangan sampai dijadikan bahan untuk saling ejek, saling olok, tidak. Nah, di saat masalah khilafiyah itu ada, nah kami himbo ini. Di saat masalah khilafiyah itu ada, maka sebaik-baik cara mengambil adalah hukmul hakim yarfa'ul khilaf hakim yang mengambil satu pendapat, itulah yang akan menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi hakim, hakim itu bahasa lain pemerintah. Jadi pemerintah nanti mengambil satu pendapat. Jadi setelah didiskusikan, terserah. Makanya seharusnya memang seperti itu kita patuh di dalam hal-hal semacam ini. Seandainya pemerintah itu pun fajir misalnya, tapi hal-hal yang ada kemaslahatannya wajib kita patuh. Kita sering bicara. Kalau ada lampu merah itu kan undang-undang tidak pernah ada di dalam Al-Quran hadis ya. Tapi maknanya ada kemaslahatan itu. Kalau lampu merah kita nerjang nabrak orang haram dosa itu. Coba. Itu hanya undang-undang. Itu lampu merah itu kalau kita terjang lalu kita nabrak orang dosa. Tapi kalau lampu hijau kita terus nabrak orang nggak dosa biarpun didenda. Nah ini urusan dosa, ini urusan patok pada ulil amri. Kecuali kita harus ikut judi, ikut ini enggak, enggak boleh patuh. Jadi kalau sudah keputusan pemerintah yang ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan, maka kita wajib mematuhinya. Maka di dalam hal ini bukan saja urusan Idul Adha, termasuk puasa Ramadan atau apa sebisa mungkin ngikuti apa yang dikukuhkan oleh pemerintah karena pemerintah itu mengambil di antara pendapat-pendapat. Satu, biarpun mohon maaf, kita syafi'i. Ternyata pemerintah kok ngambil pendapat bukan madhabnya syafi'i, madhab malik yang diambil karena pemerintah sudah ngukuhkan kita ngikut. Jangan membela ormas saya lah ormas. Ini lupakan dulu kayak begitu. Jadi ke apa yang telah diambil oleh pemerintah itulah yang bakal menyelamatkan kita. Karena semuanya adalah ada hujahnya dan semua adalah benar agar kita tidak terus berlarut-larut di dalam lirik-lirian dengan sesama kaum muslimin. Nah, pemerintah kebetulan Kebetulan tahun ini adalah Idul Adha nya hari Rabu. Otomatis ya kita seleh ngikut hari Rabu. Biarpun seandainya Anda itu bermadhab Malik seandainya yang hadir majelis ini. Ikut. Ikut, nggak usah ikut yang lainnya karena apa? Imam ini. Maka jangan dibiasakan kita mengkholafah dengan imam dalam hal-hal yang baik. Jangan membiasakan kita melanggar imam di dalam hal-hal yang untuk kemaslahatan. Karena itu kemaslahatan agar tidak ini. Jangan berhujah. Nah, sebagian ada orang hujah tanpa ilim, tanpa ilmu. Selagi wukufnya hari Selasa, ah, hari Senin, perhatikan, itulah tanya adalah hari Selasa. Itu kan wukuf di sana. Wukuf itu tanggal 9. Lah kita belum tanggal 9. Dan Mekah tidak ada di sini. Mekah adanya di sana. Jadi ibadah wukuf itu bertepatan tanggal 9. Seperti halnya ibadah puasa bertepatan dengan tanggal 9. Ini tidak beda dengan sholat. Sholat anda itu ada hubungannya dengan hari, waktu. Sholat subuh itu waktunya adalah setelah terbitnya fajar sodik. Puasa sunnah itu kapan dilakukannya? Tatkala tanggal 9. Selagi tidak tanggal 9, Anda tidak bukan puasa sunnah 9 itu. Ya ini adalah Termasuk sholat idul adha itu adalah setelah tanggal 9. Tanggal 10-nya. Jadi inilah yang harus kita hadirkan untuk menghindari percekcokan. Karena banyak orang yang bertanya, kita banyak SMS-SMS tidak kita jawab. Karena per SMS itu biasanya karena membaca satu informasi yang yang menyesatkan, informasi yang memprovokasi. Yang benar tuh lihat, itu kan keblatnya dunia. Keblatnya Islam adalah Mekah, kalau tidak ikut sana, ah ini sudah tidak beres ini. Bukan seperti itu caranya. Ini sudah, ini adalah masalah yang sangat sederhana, masalah khilafiyah. Mau ngikut-ngikut, mau ndak-ndak. Cuman ada satu kewajiban bagi kita, pemerintah harus kita patuhi di dalam hal-hal yang ada kemaslahatannya. Tapi kalau merusak agama, nggak bisa. Merusak akhlak, tidak boleh kita patuh kepada pemerintah. Baik, ini saja mukaddimah. Agar uh, mengurangi agar mengurangi keraguan di saat kita ingin melakukan puasa di esok hari. Tidak haram, sama sekali tidak haram. Bahkan sampai dikatakan ini, barangkali para ulama yang pernah membaca, di dalam bab haji, seandainya ada orang wukuf di tanggal 8 atau di tanggal 10, wukuf kan tanggal 9. Wukuf itu tanggal 9, disebutkan dalam kitab kitab pk itu sudah bab haji itu bisa dilihat. Seandainya ada orang wukuf di tanggal 8 atau di tanggal 9, khotoan karena salah, soha hajuhu, hajinya sah. Sampai derajat seperti itu. Wukufnya tanggal 9. Gak tahu karena tanggalannya salah. Atau tanggal 10. Mestinya kan orang yang beli kambing. Tapi dia masih wukuf. Seandainya ada orang wukuf tanggal 8, tanggal 8 atau tanggal 10. Maka ketahuilah hajinya juga, juga sah. Padahal wukuf kan tanggal 9. Karena tidak tahu. Apalagi di dalam urusan ijtihad yang sudah jelas dengan ru'yatul hilal di setiap negeri, setiap kota, maka itu adalah sangat sederhana. Mohon ini adalah dipegangi agar tidak kita membuat satu keanehan di kampung kita, di masyarakat kita. Dan ini adalah tidak ada sangkut pautnya dengan kebencian. Imam Malik itu di saat ngambil satu keputusan bukan karena benci dengan Imam Syafi'i, nggak ada. Karena ilmu ya sudah seperti itu. Dan ulama itu berbeda itu sudah lama. Mulai dari Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu berbeda. Dengan sahabat-sahabat masalah Ru'yatul Hilal. Dari masa ke masa itu sudah ada, karena itu wajar. Sehingga tidak dibahas hanya akhir zaman ini saja. Dulu tuh biasa di sini umroh, di sini misalnya uh, Idul Adha hari Rabu, ternyata di sana hari Kamis. Cuman bedanya dulu tuh informasi kan jarang ya. Tidak ada telepon, tidak ada ini. Hanya cerita saja orang haji. Hei, eh, waktu umroh wukuf, oh hari apa? Oh wukuf saya hari Kamis. Loh kok beda? Ini setelah beberapa bulan baru ketahuan. Ditulis di dalam kitab-kitab fikih dan hal yang semacam itu tidak sampai membatalkan apa-apa. Hajinya tidak. Jadi sederhana masalah ini. Baik, ini saja insya Allah. Jadi dua-duanya adalah boleh diikuti karena semuanya bersandarkan ilmu. Yang nggak benar adalah pendapat yang ketiga, yang sok he lebih hebat nyalahkan ini, nyalahkan itu. Jadi ini nggak benar. Cuman tadi kita himbau bahwasanya di dalam hal-hal yang ada kemaslahatannya, ayo kita patuh kepada apa yang telah dikukuhkan oleh pemerintah dan itu termasuk dalam upaya mewujudkan persatuan umat. Selagi pemerintah ikut campur, ini adalah nih tidak usah membuat yang aneh-aneh. Biarpun seandainya suatu ketika ada keputusan pemerintah yang berbeda dengan ormas yang Anda ikuti, ya sudah patuhlah seleh kepada keputusan pemerintah karena itu adalah berkenaan dengan kemaslahatan. Baik, al-hikmatu tsalitsah wal tsalatsun. Hikmah yang ke-33, hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke-33. Al-haqqu laisa bimahjubin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darain amin ila anqal. Hikmah yang ke-33 al-haq Allah. Itu laisa bimahjubin tidak bisa ter hijab tertutupi. Wa innamal mahjubu Anta. Dan sesungguhnya yang tertutup itu adalah engkau. Anin nabari ilaihi dari melihat Allah. Dari kenal Allah. Id sebab lau hajabahu syai'un jika menutupi Allah. Jika ada sesuatu yang menutupi Allah, la satarahu ma hajabahu niscaya akan menghalangi yang telah menutupinya. atau akan menutupi yang telah menghalanginya. Jadi tidak ada penghalang. Al-haqqu laysa bimahjubin. Allah itu tidak ada yang menghalanginya. Penghalang kayak satir, hijab. Wa innamal mahjubu anta akan tapi engkau yang ada penghalangnya. Anin nazari ilaihi untuk melihat Allah, untuk kenal Allah. It hajabahu syai'un. Jika Allah itu ada penghalangnya. Nistaya la satarahu ma hajabahu niscaya penghalangnya nanti akan menutupi Allah. Nanti akan dijelaskan. Walau kana lahu satirun, kalau memang Allah ada yang menutupinya, lakana liwujudihi hasiran, niscaya keberadaan Allah itu berbatas. Wa kullu hasirin li syai'in wa kullu hasirin li syai'in siapapun yang membatasi sesuatu apapun yang membatasi sesuatu fahuwallahu qahirun, maka itulah yang menguasainya. Wawal qahiru fauqa ibadi, Allah adalah yang berkuasa tanpa ada yang melawan. Qahir itu berkehendak dan berkuasa tanpa ada yang menentangnya. fauqa ibadi di atas hamba-hambanya. Maksudnya Allah kuasa atas hamba-hambanya. Ini kesimpulannya begini. Kalau diterjemahkan secara sederhana, Jangan katakan Allah itu tertutup. Jika ada orang tidak kenal Allah. Jika ada orang belum kenal Allah. Maka jangan katakan Allah tertutup. Tapi ketahuilah yang tertutup itu engkau. Jangan sampai ada lintasan bahasanya Allah itu tertutup. Sebab kalau Allah tertutup, Berarti yang menutupi ini membatasi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah dibatasi berarti kuasa Allah ini sudah tidak mutlak lagi. Maka sementara Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang menguasai Allah dan tidak ada yang ngatur Allah dan tidak ada yang memaksa Allah karena Allah Khairun maha berkehendak yang tidak ada penentangnya. Jadi kohir itu berkehendak tanpa tantangan. Berkehendak. Kita ingin menerjemahkan diktator, cuman itu kurang nyaman kita. Kohir itu kalau bahasa kita diktator. Cuman diktator itu sudah menjadi sifat jelek bagi manusia. Kalau kita nisbatkan kepada Allah sebenarnya tidak apa-apa. Hanya pengen kita rubah terjemahannya bahasanya Allah berkehendak dan berkuasa tanpa ada yang menentangnya. Kohir. Ya ini. Baik. Nah di sini ada dua pemahaman. Yang pertama, masalah akidah. Masalah akidah bahwa orang tidak kenal Allah itu permasalahannya adalah karena ada penutup di dalam dirinya. Dan penutup itu bisa saja benar-benar dia itu tertutup oleh hawa nafsu misalnya begini. Kita tidak bisa melihat atau tidak bisa kenal Allah karena apa? Kita telah melihat yang lainnya. Ada tembok nih. Kita tidak bisa melihat ada orang berjalan di sana karena kita sudah melihat temboknya. Ini ada penutup. Jadi ada yang menutupi kita. Dan tembok ini atau bahasa yang menutupi kita sehingga tidak melihat Allah ini bermacam-macam disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya hijab itu diantaranya hubud dunia cinta dunia cinta pangkat cinta lah ini cinta dunia yang berlebihan cinta pangkat cinta penghormatan dari manusia ini menjadikan orang tidak kenal Allah atau intinya yang menjadikan hijab di dalam diri kita sehingga tidak kenal Allah itu adalah hawa nafsu penyakit hati Coba dengan saudara. Saudara kan semestinya kan orang harus saling kasih dan cinta karena satu darah. Dilahirkan oleh ibu yang sama dari seorang bapak yang sama. Kalau dia kenal Allah, apa perintah Allah? Silaturahmi. Sehingga ia menyambung silaturahmi dengan adiknya saling kasih dan mencintai. Tapi dia tidak kenal Allah lagi kapan itu? Sehingga ia memutus tali persaudaraan. Ada penyakit di dalam hatinya. Hilang rasa cinta kepada saudaranya, yang muncul adalah rasa dengki, sehingga rebutan waris dan sebagainya. Lah ini. Jadi semua urusan-urusan penyakit hati, itulah hijab kita, bukan Allah tertutup. Allah tidak tertutup. Tidak ayat, tidak ada yang menutupi Allah. Jadi yang menjadikan kita tidak kenal Allah adalah karena apa yang ada di sekitar kita. Mementingkan istrinya dari mengambil yang halal. Betul. Karena istrinya selalu minta, bang kalungnya pengen ganti. Mobil mau ganti, mobil mau ganti, motor mau ganti. Rumah begini terus 10 tahun. Nah, mikir tuh. Padahal dia ahli sujud. Ingat Allah, astagfirullahaladzim ini haram. Ingat Allah kan? ingat haram Allah haram ini haram tapi terus nih rayuan istrinya luar biasa sehingga apa nah mementingkan istrinya tertutup Allah lupa lagi dia ngambil yang haram korupsi kita sering gambarkan korupsi jangan dia gambarkan pejabat saja loh ya Korupsi itu bisa di mana-mana, di masjid, di pesantren bisa. Jangan dianggap korupsi hanya pejabat saja. Mau oh, suruh belanja sayur saja bisa korupsi loh ya. Pokoknya ini kita tidak boleh hanya jauh-jauh ya nyalain orang yang ada di sana. Suruh belanja sahur. Jadi ini kasir kong kali kong sama ini sudah korupsi itu. Merubah angka sayur hajian 500 dibilang 700 dapat tambahan. Ini korupsi. Jadi banyak lah hal-hal yang semacam itu menjadikan orang tidak kenal Allah. Mula-mula dia kenal Allah karena hakikatnya manusia itu sudah ada perjanjian. Kenal Allah. Istafti kalbak wa in aftok wa in aftok. Jadi saat jahat jahatnya manusia dia kenal kebaikan aslinya. Lihat saja, penjahat paling jahat kayak apapun kalau punya anak perempuan itu dia pengen punya menantu yang baik tuh. Pengen menantu yang baik, nggak akan rela. Anakku ini biar jadilah anakku. Saya sudah penjahat, suka mabuk, pembunuh. Anak perempuanku harus dapat pembunuh dan pemabuk. Nggak ada itu. Jadi ada di kolbak. hati kecil itu biarpun orang jahat kayak apa mengakui kebaikan dan kebenaran. Itu itu adalah karena tidak ada hijab. Tapi kadang-kadang kebenaran itu tertutup oleh hawa nafsu kita dan banyak di antara kita itu mungkin punya ilmu, ngerti ini haram, ngerti ini haram, tiba-tiba tertutup, nggak terlihat lagi Allah. Sehingga orang mudah melakukan keharaman. Inilah yang harus di e, dilatih seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala memerangi penyakit hati. Mulai dari yang namanya dengki, ria. Itu semua akan menjadikan kita tidak kenal Allah. Penutup di hati kita. Jadi hati itu kenal Allah. Siapapun dari kita, hati itu kenal Allah. Kenal Allah. Seperti sudah kita bahas bahasanya masalah kenal Tuhan itu sudah semuanya. Dari manusia yang berakal semuanya kenal, Tuhan, kenal Allah, kenal Tuhan dulu. Hanya nanti benar atau tidak Tuhan yang dicari itu. Biarpun di tengah hutan ada orang nyembah ketua kopilahnya, ada nyembah harimau, ada nyembah matahari, ada nyembah pohon besar, ada ini adalah karena hati kecil manusia itu selalu mencari Tuhan. Nah, yang kenal pembimbing yaitu Rasul, maka baru benar yang dicari. Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya kita semua kenal Allah. Gak ada satupun orang yang mengatakan, aku tidak percaya adanya Tuhan. Gak ada. Biarpun macam-macam masalah nama itu terserah. Ada yang Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Ada Tuhan tiga, Tuhan empat, barangnya Tuhan Tuhan hitam, Tuhan putih, Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan. Ini yang penting mereka mempercayai adanya Tuhan dulu. Itu hati. Nah kesalahannya itu adalah hijab. Dan hijab itu, hijab yang pertama adalah kekotoran kita. Kecintaan kita kepada dunia yang berlebihan. Kecintaan kepada anak karena zujinan linnasi hubbu syahwatu minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati Minat zahabi wal fiddati. Ya ini. Jadi kita ini akan tergoda. Dengan anak, istri, Masya Allah. Luar biasa. Gara-gara anak nuruti kemauan anak. Apa saja dilakukan oleh orang tua. Biarpun dengan yang haram. lah ini, ini godaan. Jadi yang ada di sekitar kita itu bisa jadi hijab. Kalau tidak kita cermati, anak kita jadi hijab sehingga orang tidak kenal Allah. Istri kita jadi hijab sehingga tidak kenal Allah. Ini yang pertama. Dan hijab yang kedua karena apa? Salah kenal Allah. Jadi Allah itu dia tidak bisa mengenal karena tidak kenal sifat-sifat Allah. Sehingga ini ada isyarat. Ibn Atta'ilah Sakadari menceritakan Allah tidak bisa dibatasi. Jangan dibatasi. Jangan ditutup. Kalau ditutup kan dibatasi. Ini saya tutup. Kalau ditutup ini tidak bisa kemana-mana. Kalau Allah tertutup, mahjub, terhijab, berarti ada yang menutupi. Sebab kalau mahjub itu isim maf'ul. Isim maf'ul mesti ada fa'ilnya. Ini madrub, ini dipukul, mesti ada yang memukulnya. Kalau Allah mahjub, Allah yang tertutup, berarti ada yang menutupinya. Siapa yang menutupi? Lebih hebat dong dari Allah. Nah, yang harus kita yakini, ini yang kedua. Hijab yang menjadikan kita tidak kenal Allah, ini masalah akidah. Salah mengenal Allah. Makanya ada satu pendidikan yang namanya akidah mengenal sifat-sifat Allah biar kita tidak salah. Kalau orang tidak kenal sifat-sifat Allah, salah. Sehingga ada orang meyakini Allah nongkrong di atas sana, salah. Laisa kami syai'un, Allah tidak seperti apapun. Allah tidak seperti apapun. Lah ini yang harus kita kenal. Maka di saat dia salah alamat, dia salah. Seolah-olah dia menyembah Allah, mengabdi kepada Allah. Karena dia tidak kenal Allah dengan benar, maka salah. Punya keyakinan selama ini Allah duduk di atas kursi kakinya menjujur. Digambarkan seperti yang dilihat di dalam film Ramayana Baratayuda. Barangkali begitu. Karena dia sering lihat film begitu. Sudah begitu dengar Ustadz cerita. Allah duduk di atas arus. Wah kacau lagi itu. Bubar itu Tidak kalau sudah dikatakan duduk. Di mana kata duduk ini? Istawa siapa yang mengatakan harus duduk? Katakan Allah tidak butuh tempat, tidak butuh arus, tidak butuh langit. lagi ini harus kita hadirkan. Makanya kalau kita sudah mengatakan Allah bertempat di atas sana itu jihad. Jihad itu atas. Jadi kalau di atas, di bawah atau tidak? Kalau Allah di atas, di bawah atau tidak? Sementara Allah tidak butuh atas, tidak butuh bawah. Jadi termasuk salah satu akidah yang memang luar biasa. Saat ini banyak ahli fitnah. Yang dikit-dikit mengatakan Allah ada di atas sana. Allah duduk di atas ars. Allah di atas langit. Ini adalah termasuk kesesatan di dalam akidah dan itu sudah pernah kita bahas penjabarannya. Hanya yang perlu kita simpulkan di dalam uh, hikmahnya Ibn Atta'liya Syakandari mengingatkan bahwa di dalam urusan negara jangan sampai ada yang membatasi Allah. Allah tidak dibatasi oleh jihad mata angin. Enggak ada. Allah tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di atas, tidak di bawah. Allah itu ada. Karena Allah yang menciptakan mata angin, Allah yang menciptakan arah, Allah yang menciptakan semuanya. Jadi Allah itu ada. Bukan Ini di atas, adalah dawuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di atas ars bukan, bukan di atas langit. Jadi ini adalah satu keyakinan yang harus kita bangun. Tapi laisa kamitsli syai'un Allah tidak seperti apapun. Sehingga kalau ada ayat-ayat sifat, ayat-ayat yang bercerita tentang Allah, akan tetapi di situ niat menjadikan ya, orang ya, itu di dalam berakidah salah-salah sesat seperti tangan Allah mata Allah maka para ulama di dalam hal ini dengan ilmu-ilmu yang mereka ketahui mereka menjelaskan dengan istilah tafwid kita serahkan kepada Allah jangan dibahas yang pertama yang kedua takwil takwil itu adalah dijelentrehkan dijelaskan dengan hujah yang lainnya kalau misalnya ada orang bercerita tentang bagaimana istiwanya Allah itu. Istiwa itu memang jelas semua orang tahu istiwa. Kalau istiwanya seorang raja ya berkuasa di atas kerajaannya. Kalau istiwanya di atas kursi ya duduk di atas kursi. Itu kalau manusia, kalau Allah. Nah. Jadi istiwanya Allah bagaimana? Ahli tafwid yang menyerahkan serahkan kepada Allah. Jangan dibahas. Eh sekarang malah dibahas buat, buat buku. Buku tentang Allah di atas ini. Kan sudah dibilang jangan dibahas, malah dibahas. Ini kan aneh. Jangan dibahas, bikin orang gak paham. Bikin orang pusing. Kalaupun harus kita membicarakannya, maka istilah takwil alihkan kepada sesuatu yang lebih bisa difahami. Allah kuasa. Allah mengurusi. Allah meliputi. Meliputi itu dengan ilmunya. Allah berkuasa, istawa. Allah berkuasa bisa saja karena apa? Allah qadirun ala kulli syai. Wallahu Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan dibawa kepada sesuatu yang orang Allah di atas sana. Jauh dekat dengan saya. Nanti banyak pertanyaannya. Kalau di langit tujuh ya enak saja. Bisa bayangan-bayangan macam-macam. Sementara bayangan itu harus kita tepis. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak seperti apapun. Baik, ini adalah akidah yang harus kita hadirkan. Yang pertama, eh, apa yang kedua ya masalah akidah. Yang pertama tadi adalah hijab yang harus kita pahami adalah hijab yang ada di seputar kita berkenaan dengan penyakit-penyakit kita dan ini harus satu perjalanan yang tidak ada hentinya untuk kita belajar hari ini penyakit apa yang kita benahi hari ini esok hari ini apa dan ini dikatakan oleh Imam Ghazali fardu ain di dalam kitab Minhajul Abidin Imam Ghazali menyebutkan fardu ain, ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba, diketahui oleh seorang hamba namanya fardu ain. Disebutkan oleh Imam Ghazali yang pertama, fardu ain yang paling pertama dan utama adalah mengetahui penyakit-penyakit hatinya. Sebelum berwudu salat, penyakit hati harus tahu ikhlas itu penting, riak menghapus pahala, dengki neraka, dendam neraka, apalagi bohong neraka. Ini harus tahu supaya orang tidak dengki. Sebab kalau tanpa tanpa ilmu ini, pembersih hati ini, ketahuilah orang bisa kosong. Kayaknya mah ahli ibadah, sumbangannya miliaran tapi tidak punya ikhlas. Ibadah hajinya malu luar biasa. Ah, hebat ibadah haji, umrah dan sebagainya. Tapi sama orang ngedengkinya habis-habisan. Jadi bisa saja orang itu ternyata penuh di dalam hatinya itu segala macam penyakit. Kelihatannya adalah ahli ibadah. Kosong nanti. Tidak ada nilainya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mempelajari penyakit hati ini penting. Nah itu hijab. Penyakit hati itu hijab. Dan penyakit hati ini luar biasa. Setan itu masuk ke dalam hati untuk menggoda. Dan punya pintu, setan itu masuk. Setan itu minta punya pintu luar biasa. Jadi disebutkan pintu setan itu ada banyak, ada tujuh. Di antaranya apa? Ngalangi orang. Pintu, jangan beribadah. Ini kata setan ya. Jangan, jangan, jangan ngaji. Setelah itu eh. Nunda-nunda besok yang kedua. Setelah nunda-nunda. Masih maksa. Setan masuk pintu namanya ria Amrih. Setelah riak diperangi, masuk bab ujub. Ya. Setelah ujub diperangi, kata setan, uh, urusan akidah. Apa itu? Biarpun kamu ahli ibadah, kalau memang kamu ahli neraka, kan masuk neraka. Percuma. Ah, mulai ragu ini. Mulai ragu ini, akidah. Setelah akidah diperangi lagi karena ngaji. Tasahul, ngentengin. Yang penting ibadah ajalah. lah. Itu dok. Kalau sudah ngentengin balik lagi nol nanti. Setan tuh begitu muter. Kalau tidak ini terus ya. Jadi kerjaannya setan pengen masuk, pengen goda manusia itu seperti itu. Di dalam urusan amal. Lah penyakit hati paling gede dipegang oleh setan adalah kesombongan dan hubud dunia. Hubud dunia, cinta kepada dunia. Kalau sudah orang cinta kepada dunia itu ngagungkan dunia, Allah tidak terlihat. Kalau sudah dunia itu diagungkan, muncul sombong. Dia pengen terlihat lebih hebat. Ini penyakit ya. Kalau sudah cinta dunia, dunia dibanggakan. Urusan sepatu saja kalau tidak merek ini nggak mau pakai. Baju saja bingung. Mobil, ah, Masya Allah, oh merek, merek, merek, merek, model-model, dan sebagainya. Ini sudah dunia itu menjadi betul-betul jadi apa tumpuannya. Kalau sudah dunia digedekan, muncul penyakit sombong. Otomatis itu. Kalau sudah penyakit sombong, nggak pengen ada orang lain lebih hebat dari dia. Caranya saya dengki, saya gunjing, ya. Kalau perlu saya berbuat jahat langsung kepada dia. Pengennya dia tuh yang hebat. Apalagi ngiri, dengki pasti itu. Dan terus nanti akan berkembang penyakit-penyakit yang semacam ini. Maka perlu nanti insya Allah dalam silsilah ini Imam Ibn Atal akan tadi terus akan membimbing kepada kepada kita bagaimana kita memerangi penyakit hati. Nanti terus ada penyakit hati. Kalau pertemuan yang lalu sudah disebutkan. Jangan sibuk mencari keramat ya. Jangan sibuk mencari biar tahu yang goib. Gak perlu. Yang paling, paling penting, sibuklah engkau mencari aibmu sendiri. Eh, ini. Maka karomah itu. Kalau orang itu dibukakan oleh Allah tahu kekurangannya. Itu karomah luar biasa. Daripada bisa terbang di awang-awang. tuh Burung pun terbang, gak pernah bangga. Ada orang berpuasa pengen terbang. Itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bukan itu. Tapi ini loh, orang tahu aibnya itu penting. Sebab orang melihat aibnya sendiri itu susah. Seperti halnya orang itu dengan kekurangannya sendiri secara hisi, secara materi, itu orang bisa mudah memaafkan. Sama dengan kesalahannya sendiri mudah tertutup. Karena ada anak nih kesombongan anak. Contoh. Ingus. Tai mata. Orang kalau dengan ingusnya sendiri gimana? Biasa ya. Tai mata sendiri biasa. Karena apa? Ada ananya, ada akunya itu. Karena milikku. Ya. Miliknya orang? ingusnya orang, oh bagusnya. Tidak ada. Ya. Itu berkenaan dengan yang dohir, ya begitu manusia itu. Kalau miliknya sendiri mah Tapi kalau sudah miliknya orang, sama penyakit pun begitu. Kalau melihat aibnya sendiri karena milikku, ditutupi. Kalau sama orang, ini gimana anaknya Pak Haji kayak begitu. Ha, ini Bu Haji, ngaji setiap hari kayak begitu. Oh, paling mudah lihat kesalahan orang lain. Ya sama kayak begitu. Aib dohir sama aib batin sama kalau sudah miliknya sendiri ditutup-tutupi. Kadang-kadang cari pembela. Ya maklumlah. Saya kan sibuk, jadi kalau urusan-urusan urusan misalnya ngaji, tapi kan saya masih punya ibadah yang lain. Tutup. Jadi kesalahannya ditutup. Tapi kan saya ahli sedekah. Kesalahannya nggak bisa terlihat. Susah terlihat. Nah itulah. Makanya perlu dikatakan oleh Ibn Atta Lesakan dari. Paling penting kita itu ayo mencari kekurangannya sendiri. Jangan mencari kekurangannya orang. Nah ini. Kalau sudah itu berarti hijab ini akan terhilangkan. Kalau sudah hijab itu hilang dari kita. Maka orang akan mudah kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mau sedekah nggak nggak repot. Dan sedekah langsung diterima oleh Allah. Mau ibadah nggak susah. Kenapa malas? Kalau sholat di depan orang mah males, tapi lagi sendirian kok mah. kalau sholat di depan orang mah rajin, tapi di saat sholat sendiri repot, males. Nah ini mesti ada penyakitnya. Ini harus kita perangi. Itu ria, oh ya. Apalagi ada orang beli mobil sakit, ah, dengki itu, ah. Dicaci tak begitu sudah. Kurang ajar. Ah. Eh, ini sudah, oh dendam tuh. Jelek itu. Jadi paling bagus kita itu mencari kekurangannya sendiri, karena itu adalah hijab. Kalau ingin kenal Allah subhanahu wa ta'ala, pandai-pandailah untuk belajar ilmu hati. Sehingga dikatakan orang alim kayak apapun di dalam ilmu fikih, tapi kalau tidak ngerti ilmu tasawuf, ilmu hati, itu tafasak-fasek. Main hukum. Paling pinter ya, gampang. Wah, kayaknya tidak cocok buat saya itu. Dirubah. Karena pendapat ulama banyak. Ini makanya seorang semakin alim itu, semakin alim, semakin pinter, ini kalau tidak semakin takut kepada Allah, semakin seenaknya diri itu. Karena ulama berbeda. Ini boleh, ini boleh. Wah ini tidak cocok buat saya. Berat nih buat saya. Mah yang enak-enak aja lah. Yang untungin ya. Bisa saja cerita sedekah untuk orang lain. Kalau dirinya nggak boleh sedekah. Sampai ada sebuah cerita ya. Orang cerita tentang. Di sebuah masjid hari raya idul adha begini nih. Sebaik-baik orang adalah yang dermawan. Khususnya di bulan-bulan seperti ini. Suaminya cerita. Sebisa mungkin para ibu hadirin hadirat Yisihkan uangnya untuk fakir miskin Barangkali untuk ini Untuk bantu tsunami dan sebagainya Jangan sampai tidak Itu tanda kedekatan kepada Allah kan gitu ya Keramah Istrinya di belakang dengar Masya Allah tersentuh istrinya itu ha, Akhirnya pas setelah bubaran sholat hari raya idul adha Kan kiai dia Masih salaman sama orang dan sebagainya Akhirnya terlambat pulangnya sampai di rumah Sudah pada nggak ada Jam hilang ini nggak ada Mak pada di mana barang-barangnya? Sudah saya bagi-bagi bahkan Abah tadi cerita di masjid agar kita banyak sedekah. Ma, itu bukan untuk mama, untuk orang lain tuh. <laughs> Jadi ceramahnya bukan untuk kamu nih. Nah itu ada semacam itulah. Karena hatinya itu bukan kenal Allah. Hatinya hanya untuk kepentingannya dirinya sendiri. Baik, jadi memang seperti itulah yang namanya penyakit hati itu susah orang mudah melihat orang lain. Dirinya banyak penyakit. Ternyata dia lebih mudah menyalahkan orang lain. Yaitu hijab. Dan kalau hijab ini belum kita singkirkan, hijab ini belum kita jauhkan, maka kita susah kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Biarpun kita jadi ahli sholat, haji ke Mekah, nggak kenal Allah. Karena apa? Sombong hatinya. Kenapa? Wah nanti saya pulang disebut Pak Haji. Oh di kampung kita jadi delapan Pak. Kemarin kan cuma enam yang haji. Tambahan kita dua. Nah berubah. Nggak ada nilainya. Kayaknya mah kenal Allah. Nangis di sana nangis. Ngapain tuh? Jadi luar, luar biasa. Jadi ini hijab yang dikatakan oleh Ibn Atta'ilah Sakandari harus kita singkirkan. Baik hijab kenal Allah yang salah, kenal Allah dengan cara yang salah, atau memang di dalam hati kita ini ada penyakit-penyakit yang menjadikan kita tidak kenal Allah Subhanahu wa taala yang itu disebut sebagai penyakit hati dan itu ilmunya adalah dipelajari oleh para ahli tasawuf, tasawuf yang benar, ada tasawuf yang aneh-aneh ya. Jadi insya Allah, dari ahli tasawuf itu pakarnya seperti Imam Ghazali. Kita pernah baca di majelis ini kitab Bidayatul Hidayah. Kita juga pernah membaca kita ada dan Hubud Dunia. Hubud Dunia, cinta kepada dunia. Kalau sudah orang cinta kepada dunia itu mengagungkan dunia, Allah tidak terlihat. Kita perlu membaca dari orang Kalau sudah dunia itu diagungkan, muncul sombong. Kalau saya marah tolong ingatkan. Kalau saya suka ngedengki, ingatkan. Kalau saya gunjing orang, ingatkan. Minta tolong kepada orang. Dan itu adalah beberapa cara-cara ada beberapa cara untuk menghilangkan penyakit hati. Nanti insya Allah silsilah ini kita sama-sama belajar. Karena yang ngomong ini juga paling banyak penyakitnya. Ini yang ngomong ini banyak. Anda sombong, anda ya, sama. Kita belajar bareng-bareng nanti insya Allah bersama Ibn Atta'ila Sakandari. Sehingga kita keluar dari eh, bukunya Ibn Atta'ila Sakandari. Benar-benar menjadi orang-orang yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Dicintai oleh Allah. Ahli Allah. Masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ridho Allah. Wallahu a'lam bisawab. Jazakumullah sanal jazakum semikan. Terima kasih pada guru kita Al-Mukarram Buya Yahya yang sama-sama kita taati. Hadirin rahimakumullah, sebelum tanya jawab ada beberapa pengumuman yang kami perlu sampaikan. Yang pertama, hadirilah tab tablik akbar bersama Buya Yahya, pondok pengasuh Majelis Al-Bahjah yang bertema Gapai Harapan dan Keindahan dengan berdoa mengobat cara agar doa terkabul menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertempat di Pondok Pesantren Al Bahjah, Jalan Pangeran Cakrabuana Blok Kudang Air, Sendang Sumber Cirebon, yang waktunya pada hari Ahad pagi, tanggal 28 November 2010 pukul 6.30 atau pukul 06.30 pagi sampai dengan jam 8 pagi. Yang kedua, ikutilah tablik takbir keliling di malam Idul Adha yaitu bersama Buya Yahya sebagaimana hadis yang diriwayatkan saya eh, yang berbunyi barang siapa yang menghidupkan malam hari raya dengan ibadah maka akan dihidupkan hatinya di saat orang-orang pada mati hatinya yaitu acara tablik takbir maaf takbir dari masjid ke masjid Sholat sunnah, zikir, dan tausiah. Waktunya malam 10 Zulhijjah 14.31 Hijriah pukul 19.00 sampai dengan pukul 01.00 berkumpul kumpul di pesantren Al-Bahjah Ba'da Isya. Kemudian yang ketiga, Anda dapat mendapatkan uh, dapatkan segera yaitu VCD dakwah terbaru Buya Yahya dengan judul Muzakarah sebuah diskusi mencari titik temu antara Profesor Dr. Salim Bajri dan Buya Yahya yang telah didiskusikan ataupun dilaksanakan pada eh, tanggal 8 November 2010. Untuk itu eh, kami telah menyediakan VCD tersebut. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya eh, kami persilahkan kepada hadirin untuk bertanya dan mohon untuk menyebutkan nama dan alamat supaya lebih jelasnya. Untuk bapak-bapak tiga dan ibu-ibu tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang saya hormati, nama saya Sunarto dari wilayah Arjawinangun, Desa ya, ya. Jungjang. Subhanallah, Masya Saya mempunyai dua pertanyaan. Yang pertama masalah korban. Bagaimana hukumnya pada zaman sekarang ini sebagian murid sekolah itu dimintai uang korban dengan wajib. Ini ini kan belum memenuhi murid ini kan belum mampu ini bagaimana hukumnya? Terus yang kedua, bagaimana hukumnya transaksi pulsa? Kalau ngisi bensin kan 10 ribu dibayar 10 ribu. Kalau pulsa kan 10 ribu dibayarnya 12 ribu. Ini termasuk ada unsur riba atau tidak? Dan menurut menurut PT boleh atau tidak? Hmm, atas jawabannya saya ucapkan Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, nama saya Darmono dari Kedawung. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah punya teman yang dulunya itu orang agama Buddha. Alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam. Katanya dia dibimbing seorang mursid yang katanya itu mursidnya itu bisa mi'raj katanya bisa melihat Allah katanya seperti itu. Itu benar atau salah? Saya belum tahu. Yang kedua yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya kita berikhtiar supaya bisa diketemukan bisa mendapatkan seorang guru mursid yang betul-betul alim seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kustori, eh, asal dari Kecamatan Duku Puntang, tepatnya Desa Sindang Jawa. Yang ingin saya pertanyakan dalam tadi eh, hikam yang ke-33 ada entah pepatah atau apa, barang siapa yang mengenal Allah maka sungguh dia telah mengenal dirinya. Dan barang siapa yang telah mengenal dirinya maka sungguh dia telah mengenal Allah. Di dalam perjalanan sebagai salik, kita men menuju ridha Allah. Yaitu dihadapkan pada tujuh pintu yang selalu dibentangkan oleh iblis itu ya berbagai bentuk penyakit. Nah, itu berarti faktor penghambat atau hijab antara kita dengan Allah eh, faktor luar atau faktor eksternal. Kemudian faktor yang di dalam yaitu kita belajar e, caranya kita belajar mencari kekurangan diri sendiri. Nah, yang saya pertanyakan, karena begitu gencarnya serangan iblis, sehingga dari lini manapun kita sering terbelokan. Bagaimana atau ada amalan apakah, amalannya apakah agar kita e, serangan iblis yang memberi jarak antara kita dengan Allah itu e, gampang dalam mencari ridhonya itu. Pertanyaan yang kedua, apakah sudah benar kalau tawajuh kita, kalau kita bertawajuh tapi dalam diri kita masih memiliki rasa takut? Dalam hal ini takut pada memedi atau jurik tuh. Hanya itu yang bisa saya pertanyakan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu dari Pilang. Buya menyambung pertanyaan yang tadi, kalau idul kurbannya patungan di sekolah, itu pahalanya bagaimana Buya? Lalu yang kedua, bagaimana cara menghilangkan sombong? Yang ketiga, ada orang Buya karena dia bingung idul adanya kapan, akhirnya dia puasa arafahnya hari Senin ini dan hari Selasa besok, tapi Idul Adanya ikut pemerintah itu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulin. Eh, alamat di Kesambi Dalam. Saya mau tanya, tetapi sedikit di luar tema e, begini Ustadz, ada salah satu keluarga, keluarga itu pisah cerai dengan suami. Entah masalahnya bagaimana, seorang anak itu mengakui bahwa itu adalah ayahnya. Tetapi pada waktu anak tersebut menikah, binnya itu bukan orang tua asli. Gimana hukum dalam anak anak itu siapa? Anak siapa itu? Jadi seorang ibu punya pisah anak. dengan suaminya. Uh, ibu itu pisah dengan suaminya. Terus istri uh, ibunya itu menikah lagi dengan orang lain. Uh. Anaknya itu mengakui bahwa itu anak, adalah anak, anak kapan itu? Jadi seumpamanya saya anak bab jadi harus <laughs> anaknya yang siapa kan kita pengen tahu. Jadi anak begini, seorang ibu menikah uh. dengan laki-laki, yeah. punya anak dua punya anak dua. Iya. Hmm. Pas sudah itu entah bagaimana e, masalahnya pisah cerai. Nah. Si anak itu nggak tahu bagaimana mengakui bahwa itu adalah ayahnya. Memang ayahnya? Iya, memang Maksudnya? ayahnya itu. Bukan ayah tirinya. Ah. Ayah tirinya ada satu rumah dengan dia. Pas sudah gitu, si anak tersebut menikah, tetapi menggunakan binnya itu bin ayah tirinya. Hmm. hmm, hmm. Anaknya laki atau perempuan? laki-laki. Oh, baik. Bagaimana hukum pernikahannya? Dan dia punya seorang anak lagi dan bagaimana anak tersebut jadi cucunya gitu loh. Ya, itu itu saja. Assalamualaikum baik, warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Ah, enggak, satu lagi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, <clears throat> makasih Bu ya atas waktunya uh, saya menemukan sebuah kasus teman saya itu ingin melaksanakan kurban, ya. uh, tapi suaminya tuh tidak mau, gitu. Jadi dia pengennya suami istri berkurban, tapi suaminya kekeh nggak mau. Dia bertanya sama saya. Cuma saya menyarankan kenapa gitu, tanya dulu suaminya ada apa gitu. Cuman dia bilang nggak tahu katanya kenapa, tapi bapaknya nggak mau kurban kekeh gitu. Nah kalau kalau begitu hukumnya bagaimana? Bolehkah katanya saya berkurban istrinya gitu maksudnya. Suami tidak berkurban. E, pendapat Buya bagaimana? Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah korban patungan ya. Jadi nggak ada korban patungan, cuman patungan itu ada pahalanya. Itu mendidik saja. Cuman bisa saja itu masuk bab sunnah kifayah. Jadi korban itu ada dua. Sunnah ainiyah sama sunnah kifayah. Dan ini barangkali yang jarang dibahas. Sunnah ainiyah itu dibebankan atas kita orang per orang. Bebannya tanpa beban sunnah, bukan wajib ya. Dan di saat kita melakukan sunnah ainiyah, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya tadi. Syaratnya kambing harus begini. Itu sunnah ainiyah untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam ibadah. Tapi kalau ternyata dan ini semua orang, bukan bukan se seumur hidup satu tidak. Jadi setiap tahun kita tetap disunahkan untuk itu. Berkorban, berkorban itu tetap disunahkan. Lah kalau paling tidak kalau di rumah kita itu tidak bisa korban semuanya, lima orang misalnya di rumah kita nggak bisa korban semuanya, minimal harus ada lah sunnahnya satu yang korban Rasulullah pernah melakukan untuk istri-istri beliau. Jadi satu ini nanti mewakili untuk semuanya. Namanya sunnah kifayah. Ini, satu. Intinya apa? Agar di hari itu itu anak-anaknya ikut merasakan makan daging. Ikut merasakan senangnya hari raya besar Idul Adha. Dan ini di negeri Arab sana sudah umum orang satu nyembelah ini. Jadi kalau kita dapat kiriman itu setengah kambing, setengah kambing bukan setengah kilo. Setengah kambing dapat kiriman setengah kambing itu sudah. Jadi itu adalah ada sunnah kifayah. Dan sunnah kifayah ini bisa saja satu keluarga anak anaknya 20 nyembelih satu. nggak apa-apa. Karena tidak ada lagi. Maka yang diadakan di sekolah-sekolah ini memang tidak masuk kepada korban sunnah ainiyah yang selama ini dilakukan oleh orang. Tapi yang jelas mendapatkan pahala sedekah karena itu adalah melatih. Tapi ingat, jangan dipaksa. Anda yang punya duit mah enak, tapi itu ada seorang fakir bapaknya 20 ribu itu berharga sekali. Memang yang namanya ngajari untuk sedekah ya diajari bagaimana baik-baik, sukarela. Jangan sampai kepaksa. Ada sebagian orang memaksa. Sekolahan memaksa. Tidak dibenarkan kalau memaksa. Karena kita tidak boleh mengambil hartanya orang dengan paksa kecuali bab zakat. Sama nagih utang. Ya hak-hak kemanusiaan. Tapi kalau sudah urusan ibadah sunnah, jangan dipaksakan. Kalau tidak, tidak naik kelas. Kalau tidak, tidak ini. Enggak. Jadi sukarela. Dihimbau. Kalaupun ada yang tidak mampu, maka itu dimaafkan. Harus dimaafkan. Ini namanya pendidikan untuk berkorban saja. Tapi tidak masuk dalam sedekah, dalam pahala korban sunnah ainiyah. Adapun pahalanya adalah dapat memberikan makan fakir miskin, tetap dapat pahalanya. Baik. Dan banyak nanti ada jenis korban yang tidak menjadi pahala eh, tidak mendapatkan pahala korban banyak. Yang tidak memenuhi syarat-syaratnya. Nyembelih kambing, pincang atau picek atau ini. Jatuh boleh korban karena punyanya itu. Kalau punyanya itu adalah sah-sah saja. Karena ada syarat atau dinadarkan, aku nadar kambing ini akan aku jadikan sebagai korban. Eh tak taunya semakin hari semakin kurus. Eh, picek sebelahnya, kakinya pincang ya jadinya. Eh, kupingnya hilang. Sudah dinadarkan harus dikorbankan. Tidak ada dirubah. Jadi begitu sah-sah saja. Sederhana sebetulnya. Jadi boleh yang dilakukan di sekolah itu mendidik orang untuk bersedekah. Tapi ingat jangan memaksa. Jangan sampai menjadikan orang tuanya bingung. Anaknya lima masuk sekolah di situ. Lima kali dua puluh, seratus ribu. Berat nanti. Sementara kerjaannya belum tentu jelas. Baik. Itu dapat pahala, iya. Pahalanya pahala sedekah. Termasuk kalau ada orang korban, kelewat, di Arafah di hari Tasrek. Setelah hari Tasrek kan hari raya korban tanggal 11, 12, 13. Selebihnya itu adalah jadi fa innahu minas sadaqat. Sadaqatu minas sadaqat kayak sedekah biasa dapat pahala. Saya ingin korban tanggal 17 Dzulhijjah, boleh enggak? Boleh, tapi enggak dapat pahala korban. Dapat pahala apa? Sedekah. Lah kayak gitu. Jadi Punya duitnya hanya tanggal 17. Ya nggak apa-apa, sembelih aja. Alhamdulillah ya daripada nggak punya. Lalu nyesel. Jadi boleh ya nanti kalau punya korban, sekarang beli korban di sembelih tanggal 1, tanggal 10. Pas hari raya itu. 11 masih boleh. Eh gajiannya setelahnya tanggal 13. 12, 13. Sampai tanggal 13, sampai maghrib kita masih boleh korban. Kalau sudah maghrib, nggak Enggak ada pahala korban itu nggak ada ya. Kalau sudah kelewat tidak ada lagi pahalanya korban. Baik. Kemudian masalah jual jual pulsa. Yang dijual itu bukan dia bukan bukan duitnya. Dia tidak ada duit, nilai atau angka. Atau ini namanya jual beli manfaat. Para ahli fikih sudah membahas jual beli manfaat. Manfaatnya jelas. Semua orang tahu manfaatnya. Dan ini adalah sudah dijelaskan Beul manfaat, jual beli manfaat. Sebetulnya bukan itu saja. Hanya selama ini yang kerasa pulsa karena begitu hebatnya. Banyak sebetulnya. Jual beli kita listrik bayar listrik bayar apa itu? Yang kita bayari apa? Man faatnya. Telepon. Sudah lama sebetulnya ya. Hal-hal semacam itu juga pernah di, dibicarakan yaitu namanya manfaat. Kita pasti merasakan manfaatnya. Nah, di situ pulsa 20 ribu Maksudnya pulsa 20.000 itu ada, harganya 22.000. Bukan pulsa seharga 22.000, bukan pulsa harganya 20.000, Pulsa yang di situ tertulis 20 ribu. Kalau harganya 20.000 ya 20.000, 22, 22. Cuman ini bukan, bukan harga. Itu ditulis pulsa 20.000, Maksudnya pulsa dengan ukuran itu. Itu kan apa? Uh, Manfaat yang akan kita peroleh adalah senilai segitu, bukan itu duit. Jadi kalau saya membayar 100 ribu, beli pulsa harganya 120, 110 ribu. Saya bayar 110 ribu pulsa. Manfaat yang saya dapat berapa? 10 ribu. Jadi kami sudah tahu yang kami beli adalah manfaat 10, uh, 100 ribu. Jadi ini adalah sah-sah saja jual beli semacam itu. Ini bukan termasuk jenis riba riba karena ini bukan jual beli uang. Kalau jual beli uang jelas riba misalnya uang 100 ribu, kami jual 120 ribu. Tapi kalau beli pulsa, kami tidak membeli uang. Membeli manfaat. Manfaatnya itu adalah nilai. Manfaatnya senilai 100 ribu. Jadi jual beli manfaat itu adalah boleh-boleh saja. Dan jual beli manfaat itu ada dibahas masalah babul ijaroh. Agak nah, Cuman ada perbedaan. Kalau orang eh, kalau orang nyewa, itu sesuatu yang disewa itu ada barangnya. Nyewa sepeda. Kok hangus? Ada hangus ya? Misalnya nggak pakai-pakai hangus. Gimana ini? Sama. Saya pinjam mobil. Sebulan 2 juta. Iya nggak? Mau dipakai kemana? Mau ke Bandung. Nongkrong di rumah, nggak dipakai ke Bandung. Bayar nggak 2 jutanya? Bayar. Ya sama seperti itu. Ngapain tidak dipakai? Salahnya sendiri yang sudah diberikan. Baik, jadi adalah jual beli manfaat dan ada pembahasannya detail dalam masalah ini. Dan Alhamdulillah para ulama juga sudah menjelaskan. Itu adalah sah-sah saja dan tidak ada masalah. Baik, itu adalah jual beli pulsa. Ah, kemudian yang ketiga pertanyaannya, ada seorang mursyid bisa Isra Mi'rod. Jawabannya, saya mau ikut. Pengen ikut ya kalau bisa Isra Mi'rod. Baik, begini loh kalau mau berguru. Akhlak zuhir saja itu loh. Kalau omongan macam-macam itu kadang-kadang memberatkan. Kalau pengen berguru, sekaligus ada yang pertanyaan setelahnya, pengen cari mursyid yang benar. Itu akhlak dohirnya dahulu. Tingkah lakunya seperti apa, sujudnya bagaimana, dengan orang tuanya kayak apa, dengan tetangga apa. Itu menunjukkan apa yang ada di dalam batin. Bukan omongannya, Alhamdulillah semalam aku ketemu Rasulullah. Apalagi, Isra' Mi'rod. Akhlaknya seperti apa? Lah kalau dia memang subhanallah akhlaknya baik, paling dermawannya orang, paling khusuknya orang, pokoknya paling baiknya orang, alimnya orang, tawaduknya orang, sabarnya orang, ya wajar kalau ngaku aneh-aneh ya. Ini sudah tidak menunjukkan sudah sholatnya jarang, ngaji enggak, kumpul sama orang, orang pada nyebelin. Nyeb... Ini katanya bisa macam-macam enggak ada itu. Jadi ada seperti Rasulullah paling bagusnya akhlak, waliullah sejuk di mana-mana. Kami himbau sudahlah kalau sudah orang ngomongnya aneh-aneh itu keberatan nanti. Keberatan nanti. Apa yang bisa ditiru? Diajari mau Isra Mi'raj, Isra Mi'raj. Ada memang ya, kemarin sudah dibahas pada pertemuan yang lalu, dokter apa ada orang itu biasa kalau pengen dikagumi oleh muridnya harus bikin cerita yang aneh-aneh. Saya tidak bisa masuk di sini karena apa? Ada yang berdosa. Kalau belum tobat saya tidak bisa ngajar di sini. Keluar, mukanya merah. Action dia. Ya. Bingung semua saya yang dosa sofron Ada itu. Dokter Buti cerita ada orang kayak begitu. Aneh-aneh. Ziarah kubur. Allah. Kenapa? Saya ketemu langsung, saya diajak ngomong, saya dipeseni macam-macam. Wah, hebat bener nih membawa ziarah nih. Sudahlah Anda usah yang aneh-aneh. Nah ini, kalau sudah hal-hal yang semacam seperti itu, itu adalah hal-hal yang aneh, tidak pernah ada para ulama-ulama besarnya. Imam Syafi'i saja belajar sama Imam Malik gak pernah dengar aneh-aneh ya. Wajar saja. Apalagi kalau sudah gurunya itu sering ketemu yang gaib. Bah, gak bisa dibuktikan kan? Ketemu ini, melihat ini, melihat itu. Wah, hebat ya. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kalau ada orang ngaku ketemu yang begitu-begitu langsung ditolak syahadatnya, apalagi ilmunya jangan diambil. Syahadatnya, kesaksiannya gak bisa diterima. Suka cerita aneh-aneh. Sehingga kalau kumpul sama orang kalau gak cerita aneh gak enak tuh. Harus cerita. Kemarin saya ketemu, oh iya saya melihat ini, melihat ini, macam-macam. Alhasil. Memang setan ada. Setan setan itu baru terlihat kalau menjelma. Ada orang puasa bisa melihat. Bisa. Tapi tidak semua orang harus ceritain begitu terus. Termasuk cerita kemuliaan itu cirinya orang itu soleh. Termasuk mimpi ketemu Rasulullah. Dia paling malu bercerita tentang itu. Kalau ada orang bisa melakukan sesuatu yang luar biasa. Sebab semua yang dilakukan oleh Nabi bisa saja dilakukan oleh umat sebagai karomah. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, umat Nabi Muhammad bisa saja menghidupkan orang mati babul karomah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kalau ada Nabi Muhammad keluar dari tangannya air, umat Nabi Muhammad bisa saja keluar dari tangannya tapi karomah bukan mukjizat. Bisa saja. Tetapi bukan berarti Isra Mi'raj kayak begitu, hanya barangkali diajak apa diperjalankan di, diberi pengalaman yang luar biasa dahsyat. Nah, ini bisa saja. Tapi ingat, kalau sudah ada orang cerita aneh-aneh, ini musibah. Ceritanya macam-macam cerita ini. Bahkan ini, kalau orang ketemu Rasulullah saja, itu nangis. Mau cerita sama orang berat. Para salafus soleh, para kekasih Allah, kalau mimpi ketemu Rasulullah, langsung sedekah berapa persen dari hartanya. Syukur. Dan tidak ingin didengar oleh orang, karena apa? Takut sombong. Saya setelah ketemu Rasulullah. Hebat. Dikit-dikit ketemu Rasulullah, cerita sama orang. Dan musibah. Ini melihat, oh Masya Allah. Eh, ini adalah kesombongan. Kalau ketemu Rasulullah yang sesungguhnya, pasti dia paling takut. Karena apa? Dinikmati. Saya merasa nikmat ketemu Rasulullah. Saya tidak ingin Rasulullah nggak menemui aku lagi. Nah, tapi kalau sudah dengan bentuk sombong, Alhamdulillah ketemu Rasulullah, di ketemu Rasulullah, nah, surah mi'rod, macam-macam. Ini mengkhawatirkan. Sudahlah, tidak usah dekat-dekat dengan guru yang aneh-aneh. Wajar semuanya. Para guru-guru seperti itu wajar, ngajari yang benar. Kalaupun mereka melihat sesuatu yang luar biasa, tidak akan disebar. Namanya itu sirullah. Rahasia Allah tidak disebarkan kepada semua orang. Nanti jadi fitnah. Kalau seandainya benar, dia pasti tahu. Siapa yang bakal dikasih tahu? Ada berbisik, aku ketemu Rasulullah. Ini adalah bitonahnya. Orang yang paling dekat dengannya, yang dikasih tahu. Bukan semua orang santri kasih tahu, guru saya ketemu Rasulullah. Ini ya, ah. pengen pamor saja itu. Hati-hati, khawatir. Ini diingatkan kemarin oleh Imam Boza, Imam uh, Ibn Atta'ilah Sakandari. Jangan pengen yang aneh-aneh itu mencari yang gaib. Saya pengen Isra Mi'raj, saya pengen terbang, saya pengen melihat hatinya orang, saya ingin. Jangan ngurus pengen yang aneh-aneh yang gaib. Urus penyakit hatimu. Beres, selamat sudah. Itu wali besar. Sehingga ada orang kalau belum ada khorik sampai khorikul adah para kekasih Allah menurut khorikul adah orang keluar dari kebiasaannya keramat khorik adat nafsihi huwa bukan khorik adatun nas dia keluar dari kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Suka guyonan yang enggak-enggak berubah. Males-malesan jadi baik. Jadi kebiasaan. Makan banyak-banyak dikurangi. Ini. Itu adalah khorik. Dan hakikat. Karomah yang sesungguhnya. Bukan orang bisa terbang di awang-awang. Bukan. Tapi hakikat karomah, hakikat karomah adalah jika orang itu bisa istiqomah. Itu paling beratnya. Dan afdalul karomah itu istiqomah paling benar besarnya karomah itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah adalah istiqomah. Dan mencari mursid sama dohir. Guru kalau tidak sampai derajat mursid. Sambil minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan kalau Imam Haddad mengatakan dalam adab sulukil murid. Kalau ada orang pengen mencari seorang guru, asalkan dia serius, pasti Allah akan kirim seorang guru. Pasti. Pasti akan dikirim. Dan kadang-kadang guru itu tidak ia sadari. Tapi tiba-tiba ada manfaatnya untuk dia. Yang penting kita pengen mencari guru, tapi cari dohirnya dahulu. Kita jangan ngurusi sok batin-batin lah, nggak tahu kita. Dohirnya baik, santun, ilmunya ini, luwes dan sebagainya. Baik. Kemudian uh, masalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini memang ada satu riwayat. Itu adalah satu hadis hanya masalah kesohihannya saja para ulama memperdebatkannya akan tetapi Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Maknanya benar. Bahwasanya yang sudah kenal dirinya pasti kenal Allah. Kenal dirinya itu bukan aku ini loh, bukan. Aku ustaz bukan, mengenal dirinya. Nah, ntar lagi mati. Eh. Enggak tidur saja sudah lemes. Apalagi lapar, lemes. Bahannya kotor. Bahan kita kan kotor dari mani yang hina. Di perut kita busuk. Mati jadi bangkai busuk. Terus untuk apa saya harus sombong? Apalagi? Gak mandi empat hari, pada gak mau dekat teman-teman. Terus? Apa yang mau kita sombongkan? Nah, ini terus mengenal dirinya itu. Itu akan kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kalau orang gak kenal dirinya, itu berbahaya. Ya orang sombong itu karena gak tahu diri. Kita itu adalah seperti apa? Mau sombong kita, apa yang akan kita sombongkan? Ini sekaligus ada yang bertanya pengen tahu bagaimana menghilangkan penyakit sombong ya. Disambung saja. Sederhana mau apa sombong? Sombong dengan apa mobil? Hei itu orang kafir lebih gede, lebih bagus mobilnya. Yuk. Rumah. Hah? Itu orang-orang tidak sholat rumahnya lebih hebat. Punya kerajaan. Hei Fir'aun lebih gede kerajaannya. Apa lagi? Hah? Apa? Cantik. Hei itu ada orang ahli maksiat, ahli neraka lebih cantik. Kurang apa? Ayo. Jadi nggak ada alasan kita dengan dunia yang mau kita banggakan, kita sombongkan ini. Kemudian harus kita tahu sombong itu adalah hina. Imam Ali mengatakan bahwasanya aku heran dengan seorang hamba yang sombong padahal dia itu apa? Taktulhu syarqah. Bisa mati gara-gara keselak tuh. Selak mati, ada kan? Gagah keselak mati. Ya. Tuntinuhu al-arqah menjadikan busuk baunya gara-gara keringatnya. Wa tu'arrikuhul kah, Gak bisa tidur tuh gara-gara bangsat kepindingnya apa? Bangsat ya, kepinding, Tinggi. Bingung nasihat. Gitu tak Mau sombong, gitu saja sudah sombong. Dikasih ting, di kasurnya ada berapa ini? Oh, kita tidak perlu untuk sombong, kita hina, kita ini, masya Allah. Kalau tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, belum lagi. Kalau sombong urusan ilmu, siapa yang ngasih? Hah? Kepleset kamar mandi, gegar otak tu hilang tu ilmumu mau apa? Ayo mau sombong dengan apa? Cantik, hei, kena air keras angus tu Ha, tunggu 15 tahun lagi peyot tu ya. Jadi dia batasan. Jadi tafakur makanya. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Akan kenal dirinya. Dan kemudian kesombongan itu disesuaikan dengan dengan seperti apa dia. Dilawan. Syekh Mutawali Sya'rawi. Subhanallah. Seorang alim Beliau itu ternyata diam-diam, bukan diam-diam. Sengaja beliau itu sering membersihkan kamar mandi. Kita pun belum pernah melakukan. Hanya untuk menghilangkan kesombongannya itu. Jadi kesombongan kita seperti apa? Ratu paling cantik, ayo bersihkan kamar mandi WC. Itu untuk membersihkan dirinya kelihatannya yang dibersihkan WC. Kelihatannya yang dibersihkan kotoran tapi bukan. Itu membersihkan hatinya sendiri. Seorang alim besar sudah ustaz tak Maufin. Oh ustaz, stop astagfirullahaladzim saya Masya Allah. Makom saya tinggi. Perintah orang semuanya mau. Nah ini perlu diperangi Ustaz. Yang dengan kekayaannya duduk dengan orang fakir. Kadang-kadang grup ya. Kelompok ini, jamaah ini, grup pengajian orang begini. Ini ada ngajinya orang sombong. Ah, ini musibah. Kalau tidak sama ini enggak enak. Sombongan-kesombongan ini. Baju pun ternyata harus, wah Masya Allah. Ini kita perangi, tinggal bentuknya kayak apa. Jadi sesuai dengan ke penyakitnya. Kalau saya Dina Umar bin Khattab pernah suatu ketika merasa sombong karena kehebatannya dalam ber, uh, berretorika, dalam berdakwah, dalam menyampaikan pesan itu hebat dahsyat. Seramah luar biasa. Menteri-menteri pada datang dari penjuru negeri. Orang pada masuk benih kesombongan di hati Sayyidina Umar bin Khattab. Langsung dipangkas. Oh, berhenti dari seramah, Lalu Sayyidina Umar bin Khattab pergi mengambil air jirbah. Dipanggul di atas pundaknya, jubahnya dilepas. Oh, apa jubahnya dibelas jadi kayak kuli ngangkati air mundar mandir mundar mandir pasukannya Sayyidina Umar meminta ya khalifah biar kami melakukan dijawab tidak biar kami yang melakukan tidak ini kafarah ini untuk melebur dosa memangnya kenapa waktu aku ceramah tadi Orang pada mangguk-mangguk masuk di hatiku kesombongan hebat. Siapa dulu? Khalifah. Setelah itu saya tidak mau berkembang hati yang kotor. Ya nah, ini, seperti itu. Ah, kita sombong dengan apa? Perangi. Kalau sombong gara-gara baju itu, gara gara baju ini, ayo besok baju tambelan. Berani atau tidak? Selalu harus pakai mobil yang bagus, angkot besok. Ayo. Bisa atau tidak? Nah ini harus kita perangi. Nah ini penyakitnya. Subhanallah. Nah ini Luar biasa. Dan nanti sehingga orang tidak membedakan. Saya harus pakai baju bagus atau baju jelek. Jadi pakai baju bagus belum tentu itu sombong. Baju jelek pun bisa sombong. Karena kesombongan itu bukan urusan ini. Bukan. Bajunya jelek, kusut. Ternyata apa? Biar dibilang wali. Nggak seneng dunia. Loh, ternyata. Jadi bukan urusan baju. Tapi urusan urusan hati. Ada namanya Uwais Al-Gharani Subhanallah. Wali besar. Bajunya compang-camping. Makan roti di tempat sampah. Ada anjing dekat. Jangan sakiti aku, aku tidak nyakiti kamu. Ente makan bagian sana, aku makan bagian sini. Lalu tiba-tiba menitikkan air mata. Wahai anjing. Nanti aku akan nyebrang sirotol mustaqim. Kalau aku selamat, aku lebih bagus darimu. Tapi aku, aku kalau aku jatuh, engkau lebih bagus dari aku. Oh, ini baru sadar. Ini. Kalau aku bisa lolos, aku lebih bagus darimu. Tapi kalau aku kecemplung, kamu lebih bagus dari aku. Nah, ini. ini sadar. Ini. Itu adalah memerangi kesombongan harus. Kesombongan tidak ada nilainya, sudah. Harus terus berlatih. Semua ini ada bibit kesombongan loh ya. Di antara kita itu ada keselipit kesombongan, tersinggung, udah marah, malu, gengsi, pakai baju itu nggak enak, sandal ini nggak enak, HP harus ganti, nyeksa orang tua, nyeksa suami, ah, apalagi motor harus ganti, mobil ganti. Ah, ini adalah kesombongan terus kalau kita turuti. Dan ada sebab kesombongan teman. Teman itu menjadikan sebab kesombongan. Eh, jangan pakai itu norak. Bingung, norak, norak, norak. Mikir nih ya, norak. Atau model baru. Garaba, garaba, Ustaz televisi. Setiap hari ganti model. Kurdung baju, baju baru, panci ganti lagi. Ini ah, sombong. Nah ini adalah rusak ya. Media mass media itu ngerusak semua. Ustaz televisi itu Masya Allah. Kita pernah cerita ada ibu punya panci 16 model panci. Gara-gara panci ini bikin gak hangus, panci ini bikin gak busuk, panci ini bikin gurih, panci ini <laughs> Gara-gara Ustaz televisi itu, habis tuh. Baik, Apakah tadi tawajuh ngadep kepada Allah keimanan? Kalau masih takut sama hantu ini gimana? <laughs> masih iman oh enggak, enggak ngurangi iman itu wajar. Hantu memang mengerikan kan harus takut. Cuman yang perlu kita bahas adalah berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Takut ya, enggak takut? Kalau pernah ada orang tanya, nak, ya. Buya kira-kira berani enggak kalau tengah malam ke kuburan sendiri? Oh, Ya kita jawab, kerjaan amat ngapain ke kuburan sendiri ya? <laughs> baru baru sadar pertanyaannya aneh ngapain ke kuburan sendiri kalau tidak ada urusannya ya. kalau ada urusannya mesti ketemu nanti misalnya apa ada perlu ditolong anak ada situ nangis atau tiba-tiba ada ya yes, ya misalnya kalau tidak ada kerjaan jangan tanya aneh-aneh lah <laughs> memang ada pertanyaan itu kalau oh, pikir kalau tidak takut ya urusan takut selalu ada Namanya manusia itu ada setan itu bisa saja menjelma begini, godaan begini, apalagi ke bawah. Semuanya harus takut, cuman harus bisa diperangi. Di saat pada waktunya enggak. Ya cuman kerjaan iseng ya, mau ke kuburan, ke kalau ini, ke tempat ini. Kurang kerjaan tuh ya. Jadi rasa takut selalu ada, cuman nanti ada keseimbangannya nanti. Bukan berlebihan. Di rumah ada ini, enggak. Mereka tidak akan ganggu, ketahuilah. Ada orang yang ke bawah was-was terus, rumahnya seolah-olah ada yang ganggu, ada ini. Nah, ini yang enggak benar, baru salah. Ada yang yang nunggui. Ya, yang nunggui iya. Setan. Loh kamu setannya berarti ya? Yang nunggui yang punya ya. Gak ada harusnya begitu. Dan ada kalau memang ada takut berlebihan resepnya Rasulullah. Kalau pengen masuk rumah. Rumah yang dikhawatirkan ada takut ini. Bacakan surat Al-Baqarah dan itu dijamin keluar semuanya. Makanya kalau ada rumah di Cirebon, rumah hantu yang murah, saya beli, kami beli nanti ini. Rumah hantunya besar, katanya mass media, kata koran, ada rumah hantu. Nanti buat pesantren Al-Bahjah nanti, nanti beli. <laughs> Baik, jadi tidak usah takut hal-hal semacam itu. Cuman rasa takut wajar, karena anda iman. Tapi jangan berlebihan, anda iman kepada sesuatu yang tidak terlihat. Anda iman. Baik. Jadi itu. Kemudian masalah korban, kalau kemudian tadi sudah kita bahas. Eh, pengen melakukan puasa itu latha apa puasa Arafah. Hari ini puasa Arafah, puasa apa? Arafah, besok mau puasa lagi. Jadi tidak ada dua puasa. Hari ini puasa Senin. Hari Senin kan hari ini? Ya puasa saja. Puasa bulan haram atau puasa Senin dapat pahala. Nanti kalau Arafah itu hanya pada tanggal 9 saja. Jadi tidak ada. Nah kalau hari ini sudah puasa, besok puasa lagi. Ya Allah pilih nanti ya. Mana suka nanti. Ini terserah, anda gampang. Karena semuanya sudah benar. Mungkin selama ini ikut ustadz. Hari ini harus apa? Hari ini puasanya besok hari raya itu latha. Ternyata kita masuk satu majelis berubah. Saya ikut saja pemerintah. Ya sudah puasa lagi. Tidak apa-apa. Karena ikut yang benar. Ya, dan lumayan Masya Allah tingkat hebat. Puasa dua hari. Yang bermasalah nggak puasa itu nantinya. Nah, ini. Jangan sampai tanya nggak puasa loh ya. <laughs> Baik. Uh, kemudian uh, seorang laki-laki menikah dengan seorang uh, seorang suami istri cerai punya anak. Kemudian setelah itu anaknya menikah. Waktu menikah anaknya ini anak laki-laki ikut ibunya ikut ibunya akhirnya laki-laki ini menikah ibunya kan kawin lagi Waktu menikah itu rupanya binnya bin bapak tirinya. Misalnya Ahmad bin Abdurrahman. Bapaknya namanya Abdurrahman. Karena ibunya menikah dengan Ali. Ahmad bin Ali. Gimana pernikahannya? Kalau seorang laki-laki mah nggak ada masalah. Pernikahannya adalah sah. Yang penting betul orangnya ini ya laki-lakinya. Cuman merubah bin itu haram hukumnya. Kalau bin bapaknya, bin bapaknya. Cuman kalau seorang laki-laki ngerubah namanya. Itu adalah sah. Sah. Bahkan kalau masalah nama orangnya benar, aku nikahkan diriku, namaku Abdullah dirubah sendiri ya. Pokoknya ini sambil isyarat sah kok. Apalagi cuma binnya saja. Misalnya ya fulan, ya ini dipegang sama mertuanya. Aku nikahkan engkau dengan anakku. Masalah nama nggak penting. Kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki itu adalah masalah yang menama tidak penting. Akan tapi merubah bin itu hukumnya adalah haram. Kemudian setelah itu ibunya kok punya anak lagi, yaitu namanya adik seibu. nggak boleh dia menikah dengan dia. Jadi adik seibu. Jadi adik seibu yang mahram, nggak batal wudhu, nggak boleh dinikahi adiknya. Adik seibu. Bukan anak adik tiri, bukan. Jadi kalau ibu ibu kita menikah lagi, punya anak dengan bapak yang baru, maka anaknya ibu ya adik kita. Sebab istilah anak tiri di Indonesia itu adik tiri itu sering salah anaknya ibu dibilang adik tiri. Bukan adik tiri itu adalah bawaan suami, bawaan bapak. Bapak men, apa? Ibu menikah dengan seorang laki-laki. Laki-lakinya yang punya anak. Itu adalah anak tiri ibu, berarti saudara tiriku. Saudara tiri itu tidak ada hubungan nasab. Tapi kalau ada hubungan nasab, ada saudara itu ada sekandung, ada seayah, ada seibu. Semuanya adalah hubungan sedarah ada darahnya. Seayah seibu kandung. Ada seayah, ada seibu. Itu. Jangan dibilang saudara seibu, dibilang ibu anak saudara tiri. Itu nggak benar. Kemudian ada seorang laki-laki, seorang pengen berkorban. Seorang istri berkorban. Suaminya nggak mau. Kenapa nggak mau? Pertama, mungkin nggak punya duit. Kalau punya duit, Alhamdulillah. Kalau punya duit nggak mau korban, barangkali nggak ngerti keutamanya korban. Kemudian sang istri pengen berkorban. Karena korban itu sunnah ya. Korban itu sunnah mungkin suaminya eh, memang tidak mau korban karena tidak ngerti ilmunya atau memang tidak atau sudah berkorban atau nggak faham. Dipikir korban hanya sekali. Bagaimana seorang istri kalau berkorban? Seorang istri berkorban boleh-boleh saja asalkan duitnya sendiri. Kalau duitnya suami harus dapat izin karena ini bukan untuk nafkahnya. Ini adalah sudah lebih kalau mau berkorban sang istri adalah berkorban dengan duitnya sendiri, nggak ada masalah. Suami nggak mau urusan sendiri karena korban itu adalah uh, beban sunnah untuk pribadi-pribadi. Jadi istri mau korban sendiri, haji sendiri, itu gak apa-apa. Gak boleh membebankan suami. Aku menikah denganmu. Jadi seorang istri pun gak boleh menuntut, bang hajikan aku Gak ada itu. Karena baiknya suami, karena hubungan yang baik suami istri kerja bareng dan sebagainya. Sebab yang wajib adalah diberi nafkah dan sebagainya. Sama begitu sebaliknya, istri gak boleh seorang suami tolong berikan korbankan aku Gak ada, Gak ada. Jadi itu beban dibebankan kepada orang per orang. Baik ini saja. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada yang kita pelajari pada saat ini. Bismillah ada minta doa ya. Haji Soleh. Almarhum. Yang telah meninggal dunia semua. Yang sakit berikan kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka Ya wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Irhamna wa la tu'adzibna Unsurna wa la tahdulna wa afina wa la tubritna Wa akrimna wa la tuhinna wa ahtirna wa tuthir alaina innaka ansyum Allahumma ya Allah Pertemukan hati kami dalam cinta Karnamu ya Allah Jangan sampai ada permusuhan di antara kami ya Allah Jangan sampai ada perselisihan di antara kami ya Allah Ya Allah, Ya Allah Engkau sungguh maha kuasa ya Allah Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu. Saling berkasih sayang karenamu ya Allah. Jangan sampai di antara kami yang saling merendahkan ya Allah. Perbedaan yang ada di antara kami selagi itu adalah perbedaan-perbedaan yang sederhana ya Allah. Jangan kau jadikan itu sebab kami bermusuhan ya Allah. Dan berikan kepada kami bimbingan untuk bisa bersatu dalam cinta karenamu. Ya Allah mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah ya Allah. Ziarah Makkah ya Allah. Ziarah Makkah ya Allah. Untuk kami bisa bersujud di tempat sujudnya kekasihmu Nabi Muhammad. Untuk kami bisa tawaf di tempat tawafnya kekasihmu Nabi Muhammad. Untuk kami bisa mengucurkan air mata tempat kekasihmu Nabi Muhammad pernah menangis untuk kami ya Allah. Ya Allah mudahkanlah kami untuk ziarah Madinah. Ziarah Madinah ya Allah. Agar kami bisa mengucapkan salam kepada kekasihmu Nabi Muhammad dari dekat ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah mudahkanlah kami untuk melaksanakan ibadah haji dan ziarah Madinah. Ziarah kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Engkau sungguh maha kuasa Engkau yang memudahkan segala urusan kami Ya Allah bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya Bersihkan hati kami dari sombong Bersihkan hati kami dari kesombongan Bersihkan hati kami dari kesombongan Bersihkan hati kami dari riak dan ujub Bersihkan hati kami dari dendam dan dengki dan jauhkan kami dari segala macam penyakit hati ya Allah. Ya Allah mudahkan segala urusan kami, lapangkan rizki kami dengan rizki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu. Jika ada yang sakit ya Allah berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah, berikan kesembuhan ya Allah. Jika ada yang punya hutang mudahkanlah di antara kami untuk bayar hutang-hutang kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah jika ada yang sakit sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan ya Allah. Ya Allah, Wujudkan keindahan di dalam rumah tangga kami ya Allah. Rumah tangga kami ya Allah. Agar kami mudah beribadah ya Allah di rumah kami. Agar kami mudah beribadah dengan keluarga kami. Agar kami mudah mengabdi kepadamu dengan orang-orang yang dekat dengan kami ya Allah. Dan ampuni dosa kami ya Allah. Banyak dosa yang kami lakukan dan ada satu dosa yang kami tahu itu haram tapi kami masih sering melakukannya. Maka kami mohon ya Allah bantulah kami Bantulah kami ya Allah, bantulah kami untuk meninggalkannya ya Allah. Dan ampuni dosa kami ya Allah. Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Bantulah kami untuk selalu ingat kepadamu. Untuk bersyukur kepadamu, untuk beribadah kepadamu. Ya Allah panjangkan, mudahkan sihat ya Allah. Jadikanlah kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Saling mencintai karenamu. Dan yang belum menikah berikan kepada mereka pasangan orang-orang yang kau ridho ya Allah yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan berikan kepada kami keturunan anak yang soleh solehah yang bakal dibanggakan oleh kasihmu Nabi Muhammad ya Allah terimalah apa yang kami lakukan pada malam hari ini dan malam-malam sebelumnya dan jauhkan kami dari riak jauhkan kami dari riak jauhkan kami dari riak ya Allah jangan sampai apa yang kami lakukan tidak bisa kami lihat kelak di akhirat dan berikan keikhlasan kepada semua yang membantu perjuangan kami perjuangan ini ya Allah di pesantren kami di masjid ini ya Allah berikan kepada mereka keikhlasan dan kirimkan kepada kami orang-orang ikhlas orang-orang ikhlas ya Allah orang-orang ikhlas ya Allah ya Allah Berikan kepada kami panjang umur dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Iman, iman ya Allah, iman.